Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini yaumul jumuah untuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Seperti biasa kita membahas dan mengkaji akidah al-sunnah wal Jamaah. Yang dalam hal ini kita membaca dan mensyarah akidah At-Tahawiyah. Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan definisi tauhid dan hakikat tauhid yang sesungguhnya. bahwa tauhid yang sesungguhnya merupakan ketulusan beribadah mengikhlaskan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah an Allah wahidun la syarika ini maksud tauhid oleh beliau itu tauhid secara umum. Kendati dalam pembahasan tauhid secara spesifik adalah tauhid yang berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita menjelaskan secara umum atau secara global tentang pembagian tauhid Kemudian kita akan jelaskan asal mula munculnya kesyirikan di sejarah kehidupan manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia, kapan muncul kesyirikan dan apa penyebabnya? Ikhwatal iman rahimakumullah. Bila kita mendengar istilah tauhid di dalam syariat Islam ini, maka tauhid yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah golongan yang selamat itu secara umum terbagi tiga yang pertama tauhid rububiyah tauhid asma wa sifat dan tauhid al-uluhiyah kendati di dalam kitab atau dalam penjelasan para ulama bila kalimat tauhid ya disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah tauhid dari sisi uluhiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah dan ketaatan itulah inti ajaran Islam dan ajaran seluruh para nabi Tapi yang pertama rububiyah. Itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta yang menciptakan dan yang mengatur. Hal ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena penciptaan mengatur menghidupkan, mematikan yang mencurahkan rezeki kebutuhan hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bersekutu ya, bersama Allah di dalam menciptakan alam semesta dan mengatur alam semesta ini ya. sampai mereka orang musyrikin yang mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka tidak meyakini bahawa sana ada dua Tuhan yang menciptakan alam semesta ini Mereka tidak mengakui hal itu. Mereka tidak mengatakan hal itu. Karena pengakuan dan akidah, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan. Allah yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta ini. Bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya. Yang mengaturnya. Itu merupakan fitrah. Fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Maka kalau kita perhatikan sejarah kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang, itu yang mengingkari tauhid ini sangat atau segelintir dari manusia. Yang terkenal dalam hal ini yaitu Firaun. Ya. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanku yang atau Tuhan kalian yang tinggi. Tapi pada hakikatnya Firaun juga dalam hatinya meyakini bahwa dia bukanlah Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ada Rob yang menciptakan. Tapi karena kesombongannya. Ikhtalima rahimakumullah. Ini tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid asma sifat. Ya. Yeah Tauhid asma wa sifat Mengimani, meyakini Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Nama-nama Yang terbaik Dan sifat-sifat yang sempurna Asma'ul husna Walillahil asma'ul husna Walahul mathalul a'la Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, dalam hal ini secara umum secara global akidah ahli sunnah kendati kita akan jelaskan nanti secara terperinci yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam pembahasan akidah yang jelaskan Imam Abu Ja'far At-Tahawi tapi ketahuilah para pemirsa dan juga para pendengar bahwa tauhid asma wa sifat secara global akidah ahli sunnah dalam hal ini mereka mengimani semua nama-nama dan sifat yang tertadam Al-Quran dan Sunnah ya kemudian mengimani makna dari nama-nama tersebut maknanya adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hukum-hukum yang terkait ya di dalam atau yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Keyakinan, keimanan, penetapan yang selamat dari empat perkara. Yang pertama, yaitu at-ta'til, tidak mengingkari. Yang kedua, at-tamthil, tidak menyerupakan. Dan yang ketiga, at-tahrib, tidak menyelewengkan atau at-ta'wil. dan yang keempat at-takhib tidak ya menanyakan tentang kaifiahnya hakikatnya nah maka wajib kita mengimani tidak boleh mengingkari tidak boleh mentakwil kerana rasul tidak mentakwil sifat para sahabat tidak mentakwil sifat mereka mengimani semua yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. kepada Allah di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian ikhtal rahimakumullah Yang ketiga adalah tauhid <clears throat> al-uluhiyah. Ini yang telah juga kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya secara global tentang keutamaan-keutamaannya. Yang maksudnya adalah meyakini bahawa Allah yang berhak diibadati. Dialah Allah tempat kita beribadah atau kepadanya lah kita beribadah untuknya kita mempersembahkan seluruh hidup dan mati kita kepadanya amalan kita lahir dan batin hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semua ibadah yang tampak dan tersembunyi perkataan dan perbuatan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat dari apa yang selalu kita ucapkan di dalam salat kita kita membaca surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in engkau ya Allah yang hanya kami ibadati dan engkau pula yang hanya atau kami tempat memohon pertolongan Ikhwatalima rahimakumullah. Nah, tauhid al-uluhiyah ini itu mencakup tauhid rububiyah. Artinya bila seseorang mengibadati Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu pada hakikatnya perbuatan dia telah mencakup keiman dia kepada rububiyah Allah. Karena mustahil seorang beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengakui keberadaan Allah dan Sang Pencipta. Nah, di dalam istilah bahasanya mutadammin itu mengandung dan mencakup. Jadi kenapa kita beribadah kepada Allah? Kita kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu ada yang menciptakan alam semesta ini. Sebaliknya, kalau tauhid rububiyah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, keyakinan kepada Allah dalam hal tersebut itu mewajibkan yang meyakini untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah yang Maha Esa dalam penciptaan, yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, maka dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya berhak satu-satunya untuk diibadati. Dalam Al-Quran, perintah yang pertama dalam surah Al-Baqarah, kita mendapatkan seruan Allah kepada seluruh manusia untuk mengibadatinya. Qala Ta'ala, Ya ayuhal nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'annakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, was-sama'a bina'ah, وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Wahai sekalian manusia Ibadatilah Rob kalian Eh Rob Yang kalian imani, kalian yakini Ibadati Allah Subhanahu Ibadatilah dia Siapa Rob Yang kita ibadati Alladhi khalaqakum yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Siapa Rob yang menciptakan kita dan menciptakan umat-umat sebelum kita? Dialah juga yang menurunkan ya, hujan. Kemudian yang membentangkan ya alam semesta ini atau bumi bagi kita terhampar luas. Kemudian yang menciptakan langit ya sebagai atapnya kemudian menurunkan hujan dari langit sebagai sebab kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan dan alam semesta ini kemudian Allah ciptakan dari buah-buahan tersebut maka keluarlah buah-buahan bagaimana macam bentuk buah-buahan itulah rizki bagi kita semua dan tidak ada seorang pun yang mengingkari Allah menciptakan hal itu tidak ada yang mengatakan bahawa ada ya sekutu bagi Allah yang menciptakan bersama Allah ya jika yang demikian itu hanya Allah semata Allah yang Maha Esa dalam menciptakan dan melakukannya maka hendaklah kalian beribadah kepada Allah maka maka pala taj'alulillahi dan wa antum ta'lamun ta jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan sementara kalian mengetahui mengetahui bahwa Allah yang Maha Esa tidak ada tandingan dalam menciptakan alam semesta ini ya khatalima rahimakumullah ya nah itulah inti dakwah para rasul itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya itulah inti dari pembahasan tauhid jadi bukan tauhid rububiyah karena tauhid rububiyah itu fitrah manusia. Makanya para nabi alaihi wassalam diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia kepada mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Karena mereka telah meyakini, mengimani bahwa Allah yang menciptakan. Tapi yang sangat disayangkan, pemahaman tauhid ini ya, sungguh ya, terjadi penyimpangan di kalangan ahlul kalam dan sebagian dari sekte-sekte sufi. Mereka memahami berbeda dengan pemahaman para nabi. Sehingga konsentrasi mereka dalam tauhid atau tauhid rububiyah. Ya, mereka berlogika, berdalil, berargumentasi, kata mereka untuk menetapkan keberadaan alam ini bahwa ada sang pencipta. Ya subhanallah. Habis waktu mereka ya dengan menggunakan akal dan logika mereka mereka tidak memahami tauhid yang diserukan oleh para nabi tauhid yang Allah turunkan kepada para nabi tauhid yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani dan diyakini sehingga kita melihat dalam kitab-kitab referensi yang ditulis oleh ahlul kalam sungguh pembahasannya tidak menjadi perhatian mereka ya mereka berlogika berargumentasi habis waktunya capek mereka ya menyebutkan dalil argumentasi padahal perkara ini adalah perkara yang telah merupakan fitrah ya berbeda dengan pengikut para anbiya ahli sunnah wal jamaah mereka sungguh perhatian yang sangat besar pada tauhid pada hakikat tauhid yang sesungguhnya. Mengajak umat manusia untuk mengikhlaskan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah mereka. Karena kalau mereka mengimani tauhid rububiyah, mengimani Allah yang menciptakan, tapi mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah mereka tidak diterima bahkan mereka tidak termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kalau mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ikhwatul rahimakumullah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Abil Iz ya di dalam syarah akidah Tahawiyah ini bahwa kata beliau وكثير من أهل النظر يزعمون أن توحيد الربوبية kata beliau ya li'tiqadihim anna tauhid ar-rububiyyah alladhi qarraru qarraruhu wa tauhid ilahi alladhi bayyanahu al-Qur'an wa da'at ilayhi ar-rusul wa laysa al-amru kadhalik jadi kata beliau bahwa banyak dari kalangan ahlul kalam an-nazar yang mereka beragama hanya menggunakan logika semata ya mereka meyakini bahwa tauhid rububiyah itu yang tauhid yang sesungguhnya ya tauhid yang dijelaskan atau tauhid yang menjadi prioritas dan perhatian mereka sementara kata Imam Ibnu Abil Izzal Hanafi bahwa sesungguhnya tauhid yang alladhi da'at ilaihi rusulu wa nazalat bihi al-kutub wa tauhid al-uluhiyah al-mutadammin tauhid ar-rububiyyah. Ya, tauhid yang diserukan oleh para rasul dan yang diturunkan kitab-kitab ya dengan membawa tauhid tersebut yaitu tauhidul ilahiyah yang mencakup tauhidur rububiyah wahwa ibadatullahi wahdahu la syarika Yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Itu perbedaan ya Dari sisi tauhid sudah ada perbedaan Antara ahlul kalam dengan ahli sunnah wal jamaah Maka mereka yang Mengikuti metode ahlul kalam Ya Di dalam memahami tauhid kita dapatkan dalam kehidupan mereka tidak ada perhatian terhadap tauhidul al-uluhiyah. Maka muncul dari perilaku dan sikap mereka perkataan-perkataan perilaku yang mengotor dan menodai tauhidul uluhiyah bahkan di antara mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang terang-terangan perbuatan syirik secara nyata mereka tidak sadar. Sadar atau tidak yang penting perbuatan tersebut bertentangan dengan tauhid. Tidak ada dalam kajian-kajian mereka perhatian terhadap tauhid ini. Tidak ada pembahasan-pembahasan majelis-majelis ilmu dan zikir mereka pembahasan tentang tauhid ini. Kalaupun itu mereka ya sebutkan itu hanya berkebetulan dan juga itu pembahasan yang global. Ya. Maka apa yang terjadi? Muncul di mayoritas masyarakat ya kejahilan terhadap tauhid ini sehingga dengan mudah mereka terjerumus kepada sebab-sebab dan sarana-sarana yang menodai tauhid mereka. Itulah yang terjadi, itulah realita. Nah, sehingga bila ada yang mengajak pada tauhidul uluhiyah, mengikhlaskan tauhid, tidak ada perantara antara kita dengan orang beribadah. Tidak boleh kita ya mau melakukan hal-hal yang akan merusak tauhid atau sarana-sarana dan situs-situs kesyirikan. Itu harus dijauhi, ditinggalkan. Maka akan muncul perlawanan dari mayoritas. Terutama lagi bila situs-situs atau sarana-sarana tersebut berkaitan dengan ya makam atau kuburan orang-orang soleh. Itu akan dapat perlawanan Padahal ikhwatul iman rahimakumullah ya dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Iz di sini bahawa balit da'at bahwa بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزل به الكتب وتوحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الربوبية bahkan tauhid yang diserukan oleh para rasul yang turunkan kitab adalah tauhid al-uluhiyah yang mencakup tauhid al-rububiyah yaitu wa ibadatullah wahdahu la syarikalah yaitu mengibadati Allah semata tidak ada sekutu baginya فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بربوبية الله بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون Jadi Pembahasan tauhid rububiyah ini pembahasan atau perkara yang diingini orang musyrikin. Orang-orang musyrikin di kalangan Arab ya menetapkan hal itu. jadi mereka yang berbuat syirik yang dikurangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti mereka tidak mengimani keberadaan Allah, bukan. Mereka mengimani bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan hidup mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, mereka tidak mengingkari hal itu. Tapi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perangi mereka? Maka jawabannya, kena mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Ya, Allah menyebutkan jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad wa in sa'alta man khalaqas samawati wal ya kulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan ya langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ya. Begitu juga bila engkau tanyakan kepada mereka, kul katakan kepada mereka kepunyaan siapakah? siapakah yang menguasai ya bumi yang ada di dalamnya dan isinya ya in kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui saya quluna lillah itulah milik Allah kekuasaan Allah kul afala tadhakkarun kenapa kalian tidak ya menjadi orang-orang yang ingat artinya ingat tauhid beribadah kepada Allah dan itu banyak dalam Al-Qur'an seperti itu menjelaskan kepada kita bahwa keyakinan kepada tauhid rububiyah Allah yang menciptakan Allah yang mengatur Allah yang uh, melakukan sesuatu atau segala sesuatu di alam semesta ini itu tidak cukup nah akan tapi apa yang menyebabkan mereka diperang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul menghalalkan darah mereka ya, menghalalkan harta mereka dan istri-istri mereka menjadi tawanan rahasianya adalah karena mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan muhammad rasulullah Itulah tauhid. Kemudian diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, mendirikan salat, zakat setelah mereka bertauhid. Fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka melakukan hal itu maka selamat ya darah mereka dan harta mereka. Yukhata lima rahimakumullah. Kemudian kenapa mereka juga diperangi oleh Rasul? Kenapa mereka menjadikan antara Allah dan mereka dalam beribadah perantara? Wasilah. Dan mereka memohon pada wasilah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu yang terjadi. Jadi menjadikan terutama orang-orang yang soleh di kalangan mereka. Kemudian mereka membuat patung-patung ya. dari orang-orang soleh tersebut. Bahkan kita mendapatkan sejarah peradaban manusia. Ya. Dan sebagaimana dijelaskan Al-Quran bahwa awal muncul kesyirikan tersebut dalam hal ini tatkala mereka ya <clears throat> mengkultuskan orang-orang soleh, kemudian menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Jadi mereka memohon kepada orang-orang soleh yang telah mati tersebut agar mereka ya menyampaikan, mengangkat hajat mereka kepada Allah. Dan langsung pada Allah mereka meminta. Ya, mereka para syufa'a, perantara kami. Mereka sebagai wasilah kami ya, dalam mendapatkan hajat dan keinginan kami. Nah, dan itulah yang jelaskan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaum, ya, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat Nuh ayat 23 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ya, bagaimana orang-orang musyrikin di zamannya mengatakan, ya, jangan kalian tinggalkan orang-orang soleh tersebut. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا ya. mereka mengatakan kaum Nabi Nuh tersebut Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah ikhlaskan ibadah kepada Allah tapi mereka mengatakan kepada ya uh, masyarakat pada kaumnya وقالوا لا تذرن آلهتكم jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian sembahan-sembahan kalian ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا ya. lima ini nama-nama orang-orang saleh wad suwa yaghus wa ya'uq wa nasra ya di kelima nama tersebut itulah nama-nama orang-orang saleh dari kalangan Nabi Nuh apa yang terjadi jelaskan dalam kitab tafsir dan kitab hadis Ibnu Abbas menjelaskan dan juga selain Ibnu Abbas dari kalangan salafus salih bahwa kata beliau an hadi asma qaumin salihin fi qaumin nuhin nama lima nama tersebut waddan suwa wa yaghuth wa Ya'ukh, wa nasra itu merupakan nama orang-orang saleh perhatikan ya nama orang-orang saleh di kalangan Nabi Nuh kalau bahasa kita sekarang mungkin ya nama lima para wali di zaman Nabi Nuh. Ya. Siapa mereka? Waddan, Suwa'an, wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Apa yang terjadi? Falamma matu anqafu ala quburihim. Tatkala mereka telah meninggal, maka kaumnya kaum mereka itu ankafu ala quburihim. Ya, yaitu beribadah menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai fasilitas beribadah. Bersemedi di sana. Ya. Menetap di sana beribadah, mendatanginya. Semua sawaru tamathilan kemudian mereka membuat patung-patungnya. Ya. Atau membuat fotonya ya, dipotong <clears throat> gambar-gambar digambar orang-orang soleh tersebut dipajangkan. Ya. <clears throat> Apa yang terjadi? Thumma tala alaihimul amal. Tatkala waktu berlalu. Generasi pertama ya meninggal, <clears throat> datang generasi selanjutnya. Kemudian tidak ada yang memperingatkan. Ilmu berkurang, bahkan ilmu mulai terkubur. Muncul tradisi-tradisi eh, budaya-budaya kesyirikan tersebut yang menjamur apa yang terjadi? Walhasil fa'abaduhum min dunillah. Mereka ibadati. Ya. Dari selain Allah. Yang awalnya mereka beribadah kepada Allah karena Nuh mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi disebabkan ya <clears throat> lima nama para wali yang mereka agungkan ini. Mereka buat foto-fotonya, gambarnya dipajang di tempat-tempat majlis mereka. Ya, bahkan dibuat patungnya lalu mereka ibadati kemudian ternyata patung-patung tersebut ikhwatal iman para pemirsa itu pula yang sampai ke tangan orang-orang musyrikin Arab di zaman ya sebelum Nabi subhanallah jadi wallahu alam ya bagaimana kau bisa sampai tapi yang jelas ya begitu terjadi Nabi Nuh itu semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala Dan itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, setiap kabilah, ya, kabilah, kabilah, per kabilah, per suku mereka punya patung-patung tersendiri yang mereka ibadati. Oleh karena itu, Lima rahimakumullah Islam dalam hal ini sangat tegas. Ini perkara yang berkaitan dengan masalah tauhid. Segala sarana, prasarana yang akan menjerumuskan umat manusia ke dalam kesyirikan, yang akan menjerumuskan umatnya pada kesyirikan, itu ditutup dan dibendung oleh Islam. Sehingga dalam menyikapi kuburan orang-orang soleh, Islam sangat tegas sekali. Nabi saw ya, sampai detik-detik terakhir dari kehidupannya, selalu memperingatkan umatnya, hati-hati kalian. Jangan menyerupai perilaku dan tingkah laku atau tradisi dan budaya orang-orang yang telah dimurka dan dilanat oleh Allah kaum Yahudi dan Nasara. Sehingga Rasul perintahkan Ali bin Abi Thalib pergi pada setempat melihat di mana kuburan-kuburan yang ditinggikan yang dibangun dan juga ada di sana ya patung-patung yang dibuat maka dihancurkan, diratakan kuburan tersebut. Ya. Dalam Sahih Muslim, ana Abi Hayyat Al-Asadi qala qala li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ala ba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه alla ada qabran mushrafan illa sawaituhu wala timsalan illa tamastu. Wahai Abu Hayyat Al-Asadi, maukah engkau aku utus kepada suatu ya eh, tugas ya sebagaimana Rasul juga mengutus saya untuk melakukannya. Yaitu Rasul memerintahkan saya, jangan engkau tinggalkan ada kuburan yang musyrakan, yang ditinggikan, yang dibangun. Illa sawaita kunyil kemuratakan wa Ali. Wala illa tamasta. Dan juga tidak ada patung-patung berkecil kamu hancurkan. Ini perintah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada Ali. Dan Ali memerintahkan Abi Hayat Al-Asadi. Ini dalam Sahih Muslim. Bandingkan dengan perintah Nabi ini dengan kondisi umat di zaman sekarang ini. Sungguh tauhid ya menangis melihat kondisi umat yang menjadikan kuburan-kuburan yang mereka katakan kuburan orang soleh ya malah dibangun bermegah-megah mereka dalam hal itu bermegah-megahan dalam hal itu berlomba-lomba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dalam Islam bahwa permasalahan ini sungguh telah sangat jelas Enggak boleh kita membangun kuburan kecuali seukuran mengangkat atau meninggikan kuburan kecuali seukuran satu jengkal. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari dan Muslim. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi marad mauti, ya, di saat-saat sakit ya kematian beliau. Jadi berarti ini di penghujung hayat beliau, di akhir-akhir kehidupannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masajid sebagai masjid. Bisa berarti masjid itu bangunan masjid. Ya. Atau masjid berarti maknanya adalah yaitu tempat mereka sujud atau mereka beribadah, fasilitas ibadah tempat mereka beribadah. Ikhwatul rahimakumullah. Ini penyebab kenapa Allah melaknat orang-orang Yahud dan Nasara. Ya, dan itu disampaikan Nabi untuk mengingatkan umatnya. memberikan peringatan dan warning kepada mereka jangan sampai kita terjerumus ke dalam perilaku yang sama sehingga mendapatkan laknat dari Allah. Oleh karena itu Aisyah mengatakan, "Qalat Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalik laqubriza qabruh, walakin kariha an yuttakhadha aw yuttakhadha masjida." Ya. Laula dzalik, kalau bukan karena hal itu, ya kuburan beliau dijadikan sebagai fasilitas ibadah. Diagungkan. Kemudian dijadikan tempat ibadah. Tentu akan kuburan Nabi SAW wasallam ubriza qabruh, ya dikeluarkan, ya ditampakkan, dikuburkan di tempat yang luas, yang terbuka. Walakin karian yutakhadha masjidan, kan tapi beliau ya khawatir akan dijadikan sebagai fasilitas ibadah. Mungkin itu di antara hikmah kenapa ya kuburan Nabi itu dibatasi, ditutup ya. Kendati itu bukan alasan bagi uh, kita mengatakan bahwa boleh memasukkan kuburan ke dalam masjid karena pada dasarnya kuburan Nabi saw Alaihi Wasallam dahulunya itu itu di luar masjid di, beliau dikuburkan di kamar yaitu Aisyah radhiyallahu anha kalau perluasan masjid terjadilah dan itu pun bukan di zaman Ali bukan di zaman Abu Bakar bukan di zaman Umar bukan di zaman Uthman tapi di khalifah ya pemerintahan Bani Umayyah setelah mereka dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, ya disebutkan di waktu beliau ya kondisi sakit, yaitu di akhir-akhir kehidupan beliau, disampaikan bahwa ada sebuah gereja yang dilihat yang ada di negeri Habasyah. Ya, kalau tidak salah dilihat oleh Ummu Salamah dan juga Aisyah, karena mereka berhijrah daripada hijrah yang pertama. Ya. Kemudian mereka menyebutkan bagaimana gereja tersebut begitu indahnya. Ya bagus sekali dan ada foto-foto di dalamnya tentunya foto-foto para nabi mereka, orang-orang soleh mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ulaika idha mata fihimur rajulus salih banu ala qabrihi masjidah, Wasawaru fihi tilka tasawir. Ulaika syirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila meninggal dunia di kalangan mereka orang-orang soleh. Orang soleh. Mungkin istilah kita yang lebih istilah yang lebih familiar adalah wali. Ya, kata mereka seperti itu. Jadi kalau ada yang meninggal di kalangan mereka para wali. Ya. Apa yang mereka lakukan? Banyak ala qabrihi masjidah. Mereka membangun di atas kuburan itu masjid-masjid. Masjid. Tempat ibadah bisa bermakna itu bangunan masjid gunakan beribadah dan bisa berarti masjid adalah tempat mereka beribadah, ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan. Wasawwaru fi tilka sunaka menggambar itu, gambar-gambar yang ada. Digambarlah foto orang solehnya, foto para walinya, kan begitu. Nah, kalau tadi dalam <clears throat> Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh ada lima wali yang diagungkan, mereka buat gambar-gambarnya ya dipajang di majelis-majelis mereka. Nah, di kaum Nasara terjadi juga seperti itu. Terjadi seperti itu. Dan itu ditempelkan, dipajang di gereja-gereja mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa mereka? Apakah mereka orang yang terbaik? Tidak, ternyata mereka makhluk yang paling jelek di sisi Allah, yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumil qiyamah. Mereka adalah orang yang paling jelek. Makhluk yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi ternyata Nabi menjelaskan kepada kita, bukan begitu kita mencintai orang-orang soleh. Bukan membuat patung-patung mereka atau membangun di atas kuburan mereka, masjid, tempat ibadah atau memfoto gambar-gambar mereka. Bukan ternyata begitu cinta kepada orang-orang soleh. Bahkan itu fasilitas kesyirikan yang terjadi itu zaman Nabi Nuh terjadi seperti itu. Kaum Yahudi Nasara terjadi seperti itu. Apakah terjadi di umat ini? Silakan pemirsa menjawab dan melihat fenomena yang ada. Ufi sahih Muslim di dalam sahih Muslim ya dari Naam dari Aisyah radhiyallahu anha ayatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengatakan ya qabla an yamuta bi khams sebelum beliau meninggal bi khams yaitu ya, lima hari bi khams dan ini menunjukkan pada kita ini di akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kita kenal berdakwah 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah semua penuh dengan tauhid dari awal sampai akhir ya mengajak umat pada tauhid ya memerintahkan umat pada syariat Islam yang utuh dan sempurna di akhir-akhir hidup beliau beliau terus yang menjaga keutuhan dan ketulusan tauhid memperingatkan umat dari bahaya hal-hal yang akan merusak tauhid qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasara, dan umat-umat sebelum mereka, kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid mereka menjadikan kuburan-kuburan ya nabi-nabi mereka wasalihin lihat dan orang-orang saleh mereka yaitu orang-orang atau yang mereka katakan sebagai wali-wali mereka. Masajid sebagai masjid tempat fasilitas ibadah. Kata Nabi SAW, "Fala tattakhiru quburan masajid, jangan jadikan kuburan sebagai fasilitas ibadah, masjid." Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Dalam hadis yang mulia ini ada tiga redaksi larangan yang tegas dan nyata. Yang pertama, Rasul menyebutkan ini perilaku orang-orang Yahudi atau umat-umat yang mendapatkan laknat dari Allah. Ternyata kerja mereka apa? Itu, menjadikan kuburan-kuburan para nabi, orang-orang soleh mereka sebagai pasir ibadah. Ya, mereka bernazar, berkurban, dan juga memberikan sajian bermacam-macam. Ya. Kemudian, yang kedua, larangan Nabi secara nyata, ala falat tattakhidul kubur masajid. Jangan kau jadikan kuburan sebagai pasir ibadah. Yang ketiga redaksinya, fa inni anhaakum an sungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Adakah larangan yang lebih tegas dan nyata dari hal ini? Ini hadis di dalam Sahih Muslim. Muhtalima rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Nabi SAW tidak akan mungkin dalam syariat Islam, syariat Nabi yang mulia, tauhid berkumpul adanya tempat ibadah dengan dengan kuburan. Artinya, Masjid ya masjid, kuburan ya kuburan. Gak boleh kuburan masukkan masjid, gak boleh masjid bangun di atas kuburan. Ini syariat Nabi SAW. Ini sabda Nabi. Ya. Lalu bagaimana kita umatnya yang mengaku mencintai Nabi, yang mencintai orang-orang soleh, apakah kita akan menjadikan ya atau mentaati sabda beliau atau mengikuti tradisi dan budaya kita? atau budaya umat-umat sebelum kita silakan dipilih ini jelas hadisnya jelas hukumnya lalu buktikan bahwa kita cinta pada Nabi sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah dan tradisi dan budaya ahlul kitab tapi ikuti sunnah beliau jelaskan ibadah jangan mengkultuskan orang-orang soleh karena itu adalah sarana prasarana pada kesyirikan ya tapi ikutilah sunnah amalkan tauhid ikhlaskan ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga iman kita dan akidah kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum pendengar dan pemirsa raja manapun anda berada Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda Para pemirsa atau pendengar manapun anda berada yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543 dengan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Eh, dari Abu Yudo dari Basura Sisi. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, saya mau tanya tentang ada tiga masjid yang saya datangi. Yang pertama Taman Makam Pahlawan itu ada musola. Kemudian tapi dibatasi oleh jalan di dalam kompleks itu sehingga tidak langsung dengan makam. Terus yang kedua masjid di maaf, tidak, kota Hongkong. Tidak usah disebutkan mungkin Pak masjidnya. Halo? tidak bisa, tidak bisa disebutkan uh, ya. nama masjidnya. Ya, oke. Okay. Kemudian masjid itu ada lagi di Hong Kong, di kotanya. Itu usaha pengurusnya tampaknya dia sudah mau memisahkan kuburan dengan masjid. Dia buat seperti gang, tapi gangnya buntu. Tapi sepertinya ada usaha untuk memisahkan antara kuburan dengan masjid. Nah, bagaimana kita apakah boleh sholat di situ karena sudah ada usaha untuk memisahkan, namun ya gangnya buntu karena padatnya wilayah di situ. Itu saja Ustaz. Syukran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Pak eh, Abu Yudo Barakallahu Fik Sepertanyaannya pertanyaannya. Ya, berkaitan dengan uh, masjid yang atau musalla yang mungkin ada dalamnya kuburan atau tadi dibatasi oleh jalan ya bahwa dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam agama Islam pada hakikatnya tidak boleh disatukan antara kuburan dan masjid atau fasilitas ibadah tempat ibadah dengan masjid, dengan kuburan kuburan tempatnya terpisah, masjid tempatnya terpisah. Kenapa demikian? Karena sangat dikhawatirkan bahwa itu akan menjadi sarana untuk berbuat kesyirikan, akan menodai tauhid. Dan realita hidup kehidupan manusia itu membuktikan bahwa ketergantungan mereka keterkaitan hati mereka kepada kuburan-kuburan, terutama kuburan orang-orang soleh atau para wali, kata mereka, ini tidak dipungkiri. Nah, makanya Islam membatasi, menutup celah, sekecil apapun celah untuk hal itu. Maka diantaranya tidak boleh. Ya, ada masjid, kemudian ada kuburan di dalamnya. Atau masjid ada kuburan di depannya. Atau di pekarangan masjid. Ya, ya. ketinggian nih kursinya kan? Atau di dalamnya sehingga mereka surat menghadap kuburan. Di room monitor. Oleh karena itu dalam hal ini jelaskan para ulama bila ternyata ada masjid dan kuburan maka dilihat mana yang dulu. Kalau seandainya kuburan yang dahulu berarti masjid dihancurkan dan dibangun tempat lain. Seandainya kuburan belakangan datangnya kuburan digali maka dipindahkan tempat lain selesai. Ya apalagi, apalagi ya seperti yang tadi ada kondisi yang memungkinkan untuk dipisahkan. Maka dia harus berusaha untuk memisahkan masjid dari kuburan tersebut. Nah, jika seandainya di dalam masjid tersebut masih ada kuburan, yang jangan sholat di sana. Sholat di tempat lain yang masjid tersebut tidak ada hal-hal yang seperti itu. Karena tidak boleh kita sholat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur, kata Nabi SAW. Wala tusalli alaiha. Jangan sholat menghadap kuburan dan jangan sholat di atas kuburan. Lalu bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Nah, jelaskan para ulama itu tidak alasan. Karena hadis-hadis sampaikan Nabi SAW tadi tidak ada hadis setelah itu yang menjelaskan Rasul menghapus hukum yang disampaikan beliau. Atau penghujung hayatnya. Nah, kronologinya bahwa dahulu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kuburan beliau, ya, atau uh, rumah beliau bukan kuburan beliau, nama rumah beliau di pinggir, ya, masjidnya di samping masjidnya dan situ kamar-kamar istri beliau. Kemudian begitu beliau wafat, beliau dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha dan itu masih di luar masjid beliau. Karena antar rumah beliau dengan mimbarnya, ya begitu. Itu dibatasi maka di zaman Abu Bakar, di zaman uh, Umar tak ada, perluasan, beliau tidak masukkan kuburan tersebut. Ya. Bagian timur dari Masjid Nabawi tersebut. Perluasannya bagian barat. Zaman Utsman begitu juga dan khalifah setelah itu. Naam. Oleh karena itu itu bukan alasan. Nah, kembali pada pertanyaan tadi maka bila ada musala dan dipisahkan oleh jalan dan itu jalan tersebut bukan bagian dari masjid lagi, maka tidak ada masalah karena terpisah dari pekarangan masjid. Ya. Adapun kondisi tadi yang kedua, maka ya berusaha untuk memisahkan masjid dari kuburan tadi. Ya, karena kita dilarang untuk salat menghadap kuburan dan juga salat di masjid yang ada kuburannya. Ya, kenapa Ustaz? Kan kita bukan mengibadati ya penghuni kuburnya. Benar mungkin yang salat dia ibadah pada Allah. Tapi ini larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita sholat ke kuburan atau sholat menghadap kuburan atau di atas kuburan. Ada sedikit ya tentunya sudah di kalangan para ulama. Bagaimana kalau seandainya kuburan tersebut di pekarangan di samping, di belakang misalnya, bukan di arah depan dan tidak dalam masjid. Ya, apakah yang termasuk ke dalam menjadikan kuburan sebagai masjid atau masjid sebagai kuburan? Ya, memasukkan masjid atau kuburan dalam masjid ya ada sedikit perbedaan tapi yang jelas dilarang seorang menguburkan ya atau jenazah di pekarangan masjid atau menjadikan pekarangan masjid sebagai tempat kuburan maka jika ada berwasiat kalau saya meninggal nanti kuburkan saya depan masjid misalnya atau pekarangan masjid maka tidak boleh dilaksanakan wasiat tersebut karena bertentangan dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi intinya terus dia ya, dipisahkan masjid tersebut dari kuburan tersebut atau kuburan dari masjid maka setelah itu insyaallah Allah ya tidak ada larangan untuk melakukan sholat di sana wallahu alam nah demikian tersebut atau nah. kuburan dari masjid maka setelah itu insya Nah, baik sekurang jazakallahu atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak yang bertanya yang mudah-mudahan dapat difahami dari jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya ada pertanyaan Yusad, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang dai yang tadinya sering mendakwahkan tauhid, yang mulai dari hal-hal yang terpenting hingga terus uh, berurutan. Tapi akhir-akhir ini hal tersebut mulai luntur dan malah sering mendakwahkan hal-hal yang berkait, berkaitan uh, dengan permasalahan sekarang atau kontemporer atau juga di, dapat disebut dengan katanya fikul waki apakah sebaiknya kita tetap menghadiri kajian eh, kajiannya tersebut Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan. Terima kasih. E, tidak diragukan bahwa Islam ini agama yang universal, yang menyeluruh, yang telah kompleks, ya, yang telah sempurna. Semua telah diatur dalam Islam, <clears throat> mulai dari sendi-sendinya, <clears throat> landasan utamanya, perkara akidah, perkara tauhid, perkara ibadah, perkara muamalah, akhlak sempurna. Islam mengatur semuanya. Ya. Maka seorang dai dalam mengajak pada Islam secara kafah. Secara kafah. Karena Islam membutuhkan tentang penjelasan masalah ibadah yang benar. Membutuhkan tentang sikap bermuamalah, berinteraksi, transaksi, jual beli, umat Islam membutuhkan orang menjelaskan bagaimana menata tatanan rumah tangga, akhlak yang mulia dan juga ya sikap dan akhlak seorang muslim. Ya. Kan tapi tentunya semua itu tidak lepas tidak boleh terlepas dari pembahasan tauhid. Karena ini semuanya landasannya. Bukan berarti dakwah tauhid ini hanya dakwah tauhid tidak dibahas masalah akhlak tidak dibahas, muamalah tidak dibahas. Ya, masalah transaksi tidak dibahas. Bukan itu maksudnya. Para anbiya dulu membenahi masalah perilaku sikap umat, tapi prioritas utama mereka tauhid. Keliru kalau orang memahami dakwah tauhid. Ya, hanya tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, kemudian umat butuh penjelasan tentang masalah fikih, tentang masalah ibadah, tentang masalah ya transaksi jual beli, bagaimana harta mereka bisa bisnis mereka yang halal, akhlak, betapa banyak sekarang yang akhlak yang bobrok di kalangan kaum muslimin. Ya, itu dibutuhkan. Maka seorang dai saling melengkapi. Jangan ada yang mengatakan kalau ada yang bahas masalah akhlak, loh ini bukan dakwah tauhid. Kalau bahas konsentrasi masalah fikih muamalah atau pembahasan bibi kontemporer karena dia mungkin ahli di sana, oh ini bukan dakwah tauhid. Keliru. Saya katakan keliru memahami dakwah tauhid seperti itu. Bukankah Islam ini udkhulu fis sunni kafah? Tapi seorang dai tidak boleh melepaskan tauhid. Bagaimanapun pembahasan dia tentang masalah akidah, tentang masalah masalah ibadah, masalah muamalah, tentang masalah akhlak, dia harus dikaitkan dengan tauhid, akidah. Karena akhlak buah dari akidah yang benar. Ya. Akhlak ada buah dari akidah yang benar. Ada muamalah yang baik, transaksi yang mempengaruhi pada jiwa, ya harta yang halal, harta yang haram, dijelaskan pada umat. Ya begitu. Tapi tentunya tidak boleh lari dari landasan utama. Prioritas utama tauhid. Maka dalam hal ini karena dai sangat terbatas kemampuannya. <clears throat> Maka dalam hal ini harus kerjasama. Ya, harus bersinergi. Kalau anda membahas masalah akidah, jangan ya mencela saudara yang lain yang mereka juga ada ahli sunnah mengajak pada membahas masalah oh, masalah akhlaknya saling melengkapi tapi bagi mereka yang mengajak pada bagaimana permuamalah bagaimana transaksi, bagaimana akhlak, terus perhatikan masalah tauhid, mengajak umat untuk ikhlas ibadah kepada Allah. Karena inti hakikat tauhid apa? Saya ingin bertanya kepada kita semua. Inti hakikat tauhid Bagaimana hidup mati kita ini kita jalani bagaimana mempersembahkan diri kepada Allah. Bukan sekadar inti dakwah tauhid yang kita menghafal dalil-dalilnya dan pembagian-pembagiannya. Bukan sekadar itu saja. Itu secara teori. Tapi yang sesungguhnya tauhid yang sesungguhnya ketulusan jiwa, kebersihan hati, ketulusan jiwa tidak menghambakan di bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Kita berbicara untuk siapa? Untuk dunia, mencari pengikut, mencari simpatisan, untuk dipuji atau lillah. Menuntut ilmu untuk siapa? Dikatakan sebagai apa? Seorang yang alim, ulama yang sebenar-benarnya. Ya. Inilah mungkin ulama besar kita menyampaikan perkara yang lain, bersabar berinfak, membangun relasi untuk apa? Jadi itu harus dibangun atas tauhid, ketulusan niat, keikhlasan. Maka hidup kita, kul inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau saya seandainya membahas mas tauhid, hatam kitab tauhid. Hatam berulang kali dikaji tapi perilaku tidak mencerminkan tauhid, apakah beres tauhidnya? Dalam dia menyampaikan dakwah, dalam sampai dia bertutur kata, membangun relasi, ya, dalam masalah berloyalitas, wala dan barok. Jadi aku ini rahimakumullah, naam. Tauhid mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Hidup dan mati kita serahkan pada Al-Qur'an, salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan hidup kita ini mencakup berbagai dimensi kehidupan. Tensi ibadah, akhlak, permuamalah, dan yang lainnya. Islam yang kafah. Dan itu semua lillah. Itulah tauhid. Dan kita menyampaikan kepada umat seperti itu. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya ada da'i, kalau maksud masalah-masalah kontemporer yang masalah-masalah yang muncul perkara-perkara yang membutuhkan pemahaman, membutuhkan ya hukum berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah yang jelas dan dia konsen dalam hal itu, maka selama penelitian, pembahasan tentang perkara-perkara kontemporer ilmiah yaitu nawazil istilahnya, kita membutuhkan orang-orang yang membahas tentang hal itu. Tapi dia tidak boleh melalaikan, prioritaskan, terus menyampaikan pada umat pembahasan tentang masalah tauhid, keutamaan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bersikap, berperilaku, dia berdasarkan tauhid, akidah yang benar, memperingatkan dari perbuatan-perbuatan syirik, ya besar dan kecilnya, perbuatan masalah riya dan yang lainnya. Ini jadi mari para dai ahli sunnah ini bersinergi. Ya, bukan saling ya mencemooh atau saling mungkin ya membuli begitu yang lain. Loh ini dakwah ini akhlak saja dakwanya ini masalah muamalah saja temporer lah. Ini yang dakwah tauhid. Kalau khatam kita tahu itu dakwah tauhid, subhanallah. Siapa yang merintahkan kita harus mempelajari kitab tauhid? Yang mempunyai kita kitab Al-Qur'an, kitab tauhid. Kalau yang menyampaikan pembahasan tauhid mengambil ayat-ayat dari Al-Qur'an dan tidak mesti kitab tauhid, dialah dai tauhid. Dialah dai tauhid. Karena Al-Quran kita buat tauhid. Kalau saya ditanya apa kita tahu kita Al-Quran, baca itu tauhid. Alangkah bijaknya seorang dai dia menafsirkan Al-Qur'an, mengambil ayat-ayat tentang tauhid dia sampaikan tauhid yang benar. menghadir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih Bukhari dan yang lainnya disampaikan tersebut. Apakah itu tidak dai pada tauhid? Tapi dai tauhid tentunya tidak juga buta dari kondisi umat. Mereka membutuhkan pencerahan. Mereka ditanya tentang kondisi umat. Apa yang dilakukan? Sikap yang dilakukan. Apakah dia membisu untuk memberikan jawaban? Tapi begitu jawaban diberikan, dia konsen lagi mengajarkan umat pada ilmu. Tidak sibuk dengan hal-hal ya urusan politik, urusan mungkin hal-hal yang menyibukkan mereka dari urusan agama. Tapi dia memberikan nasihat pada umat. Ya. Dan memberikan nasihat kepada para pemimpin. Mendoakan kebaikan bagi mereka. Begitu. Yang harus seharusnya kita pahami tentang dakwah sunnah ini. Ya, yang mengajak pada memperbaiki urusan umat. Permasalahan umat menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi begitulah dakwah kita tidak boleh lagi tahu. Ini poros utama. Ya, poros utama. Semua landasannya seperti itu. Jika seorang dai dia konsum masya Allah menghatam kita, oke okay, silakan. Tapi jangan ya mencela dan yang lain bila mereka juga menyampaikan pada masalah tauhid, masalah akidah, masalah ibadah, konten kita membutuhkan seorang dai sunnah yang membutuhkan apa? Yang paham tentang masalah pikir-pikir kontemporer yang umat. Perkembangan hidup mereka membutuhkan jawaban tentang hal itu. Tatkala dia menjawab menjelaskan tentang hukum konsep apakah dia tidak dai tauhid? Ya keliru kalau seperti itu pembahasan masalah tauhid yang kita pahami. Dakwah tauhid dakwah yang menyeluruh. Tapi menitik beratkan pada permasalahan akidah, pembenahan akidah. Maka masing-masing menyampaikan sedang keahlian dia tapi menjadi prioritas utama, konsentrasi utama tauhid. Mari bersinergi. Ya, mari bersatu. Mari saling menyempurnakan pembahasan. Ini dakwah berat. Nah, alhamdulillah semakin banyak para penuntut ilmu yang mereka belajar dari para ulama dari sumbernya, mereka pulang ke tanah air, menyerukan pada umat ada yang spesialisasi masalah fikih, ada yang masalah akidah, masalah hadis, masalah usul fikih dan masalah masalah tafsir tauhid. Ini bersinergi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Lalu dibangunlah dakwah yang tauhid yang mengajak umat membenahi akidah, membenahi ittiba mereka, hidup mereka dibangun atas tauhid dan akidah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas ilmu, jauh dari sikap fanatik, jauh dari sikap taklid buta, Ya. Nah, inilah sungguhnya dakwah tauhid. Itu yang saya pahami dari dakwah tauhid. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami dari dakwah tauhid. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita dan semua kita semakin sadar bahwa dakwah ini berat membutuhkan sinergi di antara para dai. Nah, seandainya dai yang sampaikan tadi sama meninggal tidak bahas masalah tauhid lagi, pernyataan ya ini akan bisa mengucapkan umat, ya ini keliru tentunya. Diingatkan. Nah, tapi kalau saya ada dibahas masalah kontemporer artian perkara-perkara yang muncul zaman sekarang ini berkaitan dengan masalah kejadian kadang kontemporer butuh jawaban dia bahas kemudian dia setelah membahas itu dia kembali lagi mengajak umat untuk menjelaskan masalah ya akidah masalah ilmu masalah ibadah dan benar tidak sibukkan dia dengan hiruk pikuknya masalah politik dan yang lainnya kan begitu ya ambil kebenaran dia masih terhitung, masih ke dalam dai yang menjurahkan pada tauhid. Ya. Dan bagi dai yang seperti itu dia harus paham. Nah, bahwa umat sebagai mengikuti dia dan juga panutan umat, maka dia harus berhati-hati jangan sampai perilaku dan sikapnya membuat umat ya tertipu atau mungkin menyimpang atau salah dalam menyikapi atau mengambil sikap kena sikap dia juga ya tidak ada ketegasan, tidak ada kejelasan, ya. Maka seorang dai harus introspeksi diri. Yang di belakang dia ribuan, jutaan umat. Dia akan melihat, mendengar perilaku dan sikap dia. Seandainya satu kalimat yang muncul dari sikap akan membuat yang lain akan sesat dalam dosa yang akan dia tanggung. Apalagi zaman sekarang ini, dunia maya, medsos, ya. Dengan mudah mengakses dan mendengar dan mengikuti. Maka berhati-hatilah para dai dari sunnah, dari tauhid, berhati-hatilah. Ya, jangan ikuti selera manusia, tapi ikutilah kehendak Allah dan Rasulnya. Dakwakan pada tauhid Islam yang benar. Anda ahli dalam urusan fikih, ajarkan umat yang pada fikih. Terus kaitkan bahwa dalam beragama dan fikih kita membangun di atas akidah. Anda ahli dalam urusan konsultan masalah keluarga, sampaikan umat butuh betapa banyak keluarga pemuslim yang membutuhkan hal yang seperti itu keluarga yang pura poranda bagaimana tatanan membangun keluarga yang sakinah. Butuh konsultan yang seperti itu. Anda anda masa gimana akhlak Rasulullah, sampaikan. Kaitkan akhlak dengan akidah dan tauhid. Ya, begitu yang kita harapkan dari para dai berat tauhid. Ya, demikian mudah-mudahan mencari pencerahan dan juga introspeksi bagi diri saya menyampaikan seandainya apa yang sampaikan itu keliru, silakan dikritisi. Seandainya itu mengkenyataan seperti itu ya, mudah-mudahan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh